Ihdahuma salah satunya adalah al-imanu bi anna Allah taala sabaq fi ilmihi ma ya'maluhu al-ibad min khairin wa syarr wa ta'atin wa ma'siyah qabla khalqihim wa ijadihim. Derajat pertama, iman kepada takdir itu dengan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang lebih dulu. Ya, ini lebih dulu daripada perbuatan-perbuatan para hamba. Allah Maha mengetahui sebelum terjadinya semua yang dilakukan oleh para hamba, apakah kebaikan-kebaikan ataupun kejelekan-kejelekan. Apakah ketaatan-ketaatan ataupun kemaksiatan-kemaksiatan. Allah sudah mengetahuinya dalam keadaan sebelum menciptakan mereka, sebelum mengadakan mereka. Wa man huwa minhum min ahlil jannah. Dan Allah juga sudah mengetahui siapa di antara mereka yang akan menjadi penduduk surga. Dan siapa di antara mereka yang akan menjadi penduduk neraka. Allah sudah mengetahuinya. Sebelum terjadinya. Wa a'adda lahum wal iqab jazaan li a'malihim dan Allah telah persiapan persiapkan untuk mereka pahala dan balasan pahala dan azab sebagai balasan untuk amalan-amalan mereka sebelum menciptakan mereka sebelum membentuk mereka wa annahu kataba dzalika 'indahu wa ahsahu dan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya menulisnya di Lauhul Mahfuz Awalu ma qalam Allah pertama kali menciptakan adalah pena. Kemudian Allah katakan kepada pena itu uktub, tulislah. Qala wa ma aktub? Kata pena tadi, ya Allah, apa yang aku tulis? Qala uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulislah kata Allah. Seluruh apa yang akan terjadi sampai akhir masa. Maka yang ditulis oleh pena itulah Al-Qadha wal Qadar atau catatan-catatan takdir yang sudah Allah ketahui, yang Allah sudah perintahkan pena untuk mencatatnya. Ikhwani fillah azakumullah. Wa anna a'mal al-ibad tajri ala ma sabaqa fi ilmihi wa kitabih. Dan keyakinan ini menunjukkan keyakinan bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini, apa yang terjadi pada seluruh makhluk dan seluruh manusia, dan apa yang diamalkan oleh mereka seluruhnya adalah apa yang sudah tercatat di Lauhil Mahfud, semuanya apa yang sudah tercatat oleh pena, semuanya ada yang apa yang sudah diketahui oleh Allah sebelumnya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang belum diketahui oleh Allah sebelumnya, tidak ada. Tidak ada sedikit pun yang terjadi yang belum dicatat di Lauhil Mahfud, tidak ada. Maka semua yang terjadi sekecil apapun, sebesar apapun, sudah tercatat di lauhil mahfud dan sudah ada dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibn azakumullah, derajat pertama terdiri dari dua, yaitu mengimani bahwa Allah mengetahui sebelum terjadinya, dan mengimani bahwa Allah mencatat apa yang diketahuinya tadi yang akan terjadi ilal abad. Kemudian derajat usahaniah, Derajat yang kedua. Inna Allah Ta'ala khalaqa af'ali ibadih kulliha. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat atau telah menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perbuatan para hamba. Yang pertama Allah mengetahui, yang kedua Allah menciptakan. Yani Allah Subhanahu wa taala al khalaq Maha Pencipta, menciptakan segala sesuatu termasuk menciptakan perbuatan-perbuatan para hamba. Perbuatan-perbuatan para makhluk. Yang berlangsung pada mereka seluruhnya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifidina azakumullah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Khaliq, sang pencipta, maka di antara sifatnya adalah khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan menentukannya. Maka termasuk yang diciptakannya adalah perbuatan-perbuatan para hamba. Perbuatan-perbuatan makhluk. Minal kufri wal iman. Dari kekufuran dan keimanan. Wan ta'ah wal isyan. Ketaatan dan kemaksiatan Wasya'aha minhum. Allah lah yang menciptakannya. Allah lah yang menciptakannya dan Allah pula lah yang menghendakinya. Inilah darajah yang yusbituha ahlu sunnah wal jamaah. Derajat kedua yang diimani oleh ahlu sunnah wal jamaah. Adapun Qadariyah mengingkarinya tentang penciptaan. Jangan kita samakan antara penciptaan dan perbuatan. Kalau penciptaan menunjukkan kemuliaan Allah bahwa Allah Maha Pencipta menciptakan segala sesuatu. Maka kita yakini pula termasuk perbuatan-perbuatan para hamba Allah yang menciptakannya. Tetapi kalau perbuatan siapa, kamu katakan ini perbuatan orang yang melakukannya. Begitu. Jangan sampai kita menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan jelek itu perbuatan Allah. Tidak bisa. Itu perbuatan makhluk. Tetapi Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang menakdirkannya. Ikhwanifidina azakumullah, kalimat secara mutlak dengan kalimat khaliq atau khalaqa kulla syai'in, menciptakan segala sesuatu termasuk di dalamnya menciptakan perbuatan-perbuatan para hamba dan itu menunjukkan kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluk. Kalau kita makhluk ingin menciptakan sesuatu atau ingin berbuat sesuatu, saya akan berbuat ini dan berbuat itu. Pasti berhasil atau belum tentu? Hah? Belum tentu. Kenapa? Karena di atas apa yang kita kuasai ada yang lebih kuasa. Walaupun kita menguasai tangan kita, saya julurkan atau saya tidak julurkan. Mulut saya, saya buka atau saya tutup, terserah saya. Mata saya pejamkan atau saya buka, terserah saya. Iya, kamu memiliki sedikit kekuasaan pada badanmu. Tetapi, kekuasaan yang lebih luas, kekuasaan yang lebih tinggi di atas seluruh makhluk adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada suatu saat, kalau Allah tidak kehendaki, silahkan kamu tidak akan mampu mengatur matamu sendiri. Kalau Allah kehendaki, Allah Maha Kuasa, kamu tidak mampu menguasai badanmu sendiri. Lumpuh total. Oh, sakit katanya. Sakit. Sakit apa? Kenapa kok bisa sakit? Semuanya adalah qada wal qadar. Semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah apa yang dikatakan di sini oleh ahlu sunnah wal jamaah, apa yang diyakini oleh salafus saleh bahwa perbuatan-perbuatan makhluk pun adalah dengan qada wal qadar. Allah lah yang menciptakannya. Karena Allah adalah sang pencipta. Kamu bukan pencipta dan kamu bukan khalik. Kita semua bukan khalik. Maka kita tidak bisa memperbuat sesuatu dan pasti benar. Tidak bisa. Pasti berhasil. Tidak mungkin. Belum tentu masih ada unsur lain. Apa itu? Taufik dari Allah, kehendak dari Allah. Apakah Allah menghendaki atau tidak? Ketika kamu berupaya sesuatu, Allah tidak kehendaki, maka gagal. Sebaliknya, ketika orang tadi dalam keadaan tidak menghendaki sesuatu, kok tiba-tiba terjadi. Oh tidak sengaja. Ya kamu mengatakan tidak sengaja. Tapi itu sengaja Allah takdirkan. Maka darajat yang kedua ini adalah diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Para ulama dari kalangan salafus salih secara ijma' yang menyatakan bahwa semua perbuatan-perbuatan hamba adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya, Allah yang menakdirkannya. Maka wahai para hamba Allah, kalau kita semua menginginkan sesuatu, ingin berbuat sesuatu, hendaklah meminta kepada Allah taufik. Hendaklah berharap untuk mendapatkan dari Allah taufik dan kecocokan dengan kehendak Allah. Sebab tanpa kecocokan dengan kehendak Allah, pasti, pasti, pasti akan gagal. Pasti tidak akan berhasil. Kalau ternyata Allah tidak kehendaki, maka di samping usaha-usaha kamu, di samping usaha-usaha kita, di samping perangkat-perangkat yang sudah kita kumpulkan agar berhasil, jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah taufik pada usahaku ini. Ikhwan ibn Derajat kedua inilah yang diingkari oleh aliran Qadariyah, aliran sesat yaitu aliran qadariyah yang tidak beriman kepada takdir, yang tidak percaya kepada takdir, mereka menyatakan bahwa semua perbuatan kita ya kita yang menentukannya, bukan Allah yang menciptakannya. Itu ciptaan kita bukan ciptaan Allah. Na'udzubillahi min hadzal kufur. Kita berlindung kepada Allah dari kekufuran yang seperti ini. Qala selanjutnya Ibnu Rajab menyatakan والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم Adapun derajat pertama, kalau Allah Maha mengetahui, kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi para, pada para hamba atau yang apa yang akan terjadi pada para makhluk dan ilmu Allah itu Allah sudah lebih dulu mengetahui sebelum terjadinya ini masih diyakini oleh sebagian qadariyah aliran sesat Qadariyah yang mengingkari takdir masih mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Maka ikhwan azakumullah tidak ada yang mengingkari ilmu Allah yang sudah lebih dulu sebelum terjadinya perbuatan-perbuatan hamba ini tidak diingkari kecuali oleh orang-orang yang kelewatan. Gulatuhum. Gulat, yakni yang gulu fil qadariyah yang melampaui batas yang kelewatan dalam kesesatannya seperti tokoh-tokoh mereka Ma'bad al-Juhani dan Amr bin Ubaid. Ma'bad al-Juhani adalah apa yang muncul atau orang yang muncul di zaman Umar bin Khattab, zaman Abdullah bin Umar masih hidup ketika dilaporkan oleh beberapa tabi'in kepada beliau, kepada Ibnu Umar bahwa di tempat kami ada seorang tokoh yang bernama Ma'bad al-Juhani yang mengingkari qada wal qadar, yang mengatakan bahwa seluruh alam ini terjadi dengan sendirinya. Maka diingkari dengan keras oleh Ibnu Umar. Dan kemudian muncul pula setelah zaman itu muncul Amr bin Ubaid yang tidak kalah jahatnya dengan gayanya melecehkan para ulama dan membodoh-bodohkan para ulama ahlu sunnah melecehkan Imam Syafi'i, melecehkan para imam-imam yang ada pada saat itu. Dan mengatakan bahwa ilmu mereka itu cetek, rendah. Mereka itu tidak menggunakan akal dan seterusnya. Karena merasa oleh Amr bin Ubaid, jadi Amr bin Ubaid merasa bahwa dirinya lebih cerdas katanya. Tidak mau menerima begitu saja ayat-ayat tentang takdir dan hadis-hadis tentang takdir. Ikhwan ibn azakumullah mereka inilah yang mengingkari ilmu Allah. Mengingkari bahwa Allah maha mengetahui sebelum terjadinya. Ketika ditanya kepada mereka, apakah perbuatan kita ditakdirkan atau tidak? Oh tidak, tidak ditakdirkan. Berarti siapa yang menentukan? Saya sendiri yang menentukan. Saya mau berbuat atau tidak berbuat. Berarti sebelum kamu memilih berbuat yang ini, berbuat yang itu, Allah belum tahu kamu akan pilih apa. Iya, belum tahu. La hawla wa la quwata illa billah. Kufurnya, sesatnya Amr bin Ubaid dan Ma'bad al-Juhani. Adapun sebagian Qadariyah yang lainnya, mereka mengingkari takdir, tapi masalah ilmu Allah masih dipercaya oleh mereka, masih diterima. Oleh karena itulah sebagian salafus saleh, para imam-imam, para ulama, para a'immatus salaf, kalau berdebat atau berbantahan dengan Qadariyah, maka selalu mereka bertanya tentang ilmu, tentang ilmu Allah. Nawaru al-qadariyah bil ilm, mengalahkan qadariyah dengan apa? Dengan satu perkara, yaitu ilmu Allah. Ketika mereka mengingkari takdir begini begini menurut saya, saya pikir, saya rasa, bukankah bukankah bukankah berarti tidak ada takdir dan seterusnya, akal-akalan semua. Maka para a'immah, para imam-imam ahli sunnah biasa membantah mereka dengan apa? Dengan keyakinan tentang ilmu Allah. Wahai para pengingkar takdir, wahai qadariyah, wahai mu'tazilah, kami bertanya pada kalian, apakah kalian beriman kalau Allah Maha mengetahui sebelum terjadinya perbuatan hamba? Atau tidak meyakini? Apakah kalian beriman bahwa Allah Maha mengetahui seluruh apa yang akan terjadi? Atau kalian tidak percaya? Ini pertanyaan pamungkas. Kalau mereka mengatakan saya tidak percaya, kafir. Berarti kamu mengatakan Allah bodoh dan itu kafir, keluar dari Islam. Kalau mereka mengatakan, ya kami beriman bahwa Allah sudah tahu sebelum terjadinya. Nah apa yang Allah sudah ketahui, Allah tuliskan di dalam lauhul mahfud, itulah qadok wal qadar selesai. Kalahlah mereka, fabuhital ladzi kafar. Ikhwan azakumullah. Maka mereka nazaru al-qadariyah membantah qadariyah biasanya dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Fa in aqarru bihi khasimu kalau qadariyah-qadariyah tadi mengakui ilmu Allah bahwa Allah Maha mengetahui sebelum terjadinya seluruh kejadian-kejadian, maka khasim, maka kalahlah mereka. Qadariyah kalah berarti langsung tidak bisa berbicara apa-apa. Kalau Allah sudah mengetahui seluruh apa yang akan terjadi dan itu dituliskan oleh Allah, dicatat oleh Allah, maka itulah qadaul qadar. Selesai. Wa in jahadu faqad kafaru. Dan kalau mereka ingkari keilmuan Allah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, Allah Maha mengetahui seluruh kejadian sebelum kejadiannya dan Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi pada para hamba, apa yang akan terjadi pada orang ini dan orang itu dan Allah Maha mengetahui sebelum orang tadi lahir, bahkan sebelum Nabi Adamnya lahir atau diciptakan, bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi. Qabla khalqi samawati wal ard bi khamsina alfi sanah Allah sudah mengetahuinya sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun. Ilmu Allah sangat luas. Maha mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Allah sudah tahu. Hamba ini akan kufur, hamba ini akan beriman. Hamba yang ini akan bermaksiat, yang ini akan taat. Yang sana akan masuk surga, yang ini akan masuk neraka. Ikhwan Azakumullah. Ini ilmu Allah tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang kafir. Tidak ada yang mengingkari ilmu-ilmu Allah ini yang maha luas ini kecuali orang yang kafir dan ingkar kepada Quran dan Sunnah, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya. Maka orang yang beriman pasti akan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi nanti Allah Maha mengetahui. Ikhwanifidina azakumullah. Maka dengan derajat pertama tentang keilmuan Allah inilah. Para salafus soleh membantah qadariyah. Selalu ditanya qadariyah para pengingkar-pengingkar takdir ini. Ditanya dengan tentang ilmu Allah. Apakah kalian percaya bahwa Allah maha mengetahui apa yang belum terjadi? Atau apa yang akan terjadi? Kalau mereka mengatakan percaya. Itulah yang Allah catat di lahul mahfud. Ilmu Allah yang Allah catat di lauhul mahfud bahwa ini akan berbuat begini, ini akan berbuat begitu. Itulah qada wal qadar. Kalau mereka mengingkari keilmuan Allah qad kafaru, berarti mereka kafir. Yuriduna anna man ankara al-ilma al-qadim as-sabiq bi af'alil ibad. Yani para imam-imam memaksudkan barang siapa yang mengingkari keilmuan Allah yang sudah lebih dulu sebelum perbuatan-perbuatan hamba terjadi, wa annallaha qasamahum qabla khalqihim dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membagi mereka sebelum penciptaan mereka Allah sudah mencatatnya mana yang akan sengsara maka maka mana yang akan berbahagia wa kataba dzalika indahu fi kitabin hafiz dan Allah catat di dalam catatan yang terjaga lauh al-mahfuz catatan yang terjaga Faqad kadzaba bil Qur'an. Barang siapa yang mengingkari itu semua berarti mengingkari Al-Qur'an. Fayakfur bidzalik, maka dia kafir dengan pengingkarannya terhadap Al-Qur'an. Wa in aqarru bidzalik. Dan kalau ketika ditanya tentang ilmu Allah, mereka aqarru, mereka menetapkan, mereka mengimani, Wa ankaru Allah khalaqa af'al al-ibad, tapi mengingkari kalau Allah lah yang menciptakan perbuatan para hamba dan menghendakinya dan menginginkannya iradah kauniyah qadariyah maka qad khasimu maka mereka telah kalah dalam perbantahan tadi kenapa li'anna ma aqarru bihi hujjah alaihim fima ankaru karena apa yang mereka telah tetapkan itu membantah apa yang telah mereka ingkari. Jadi mereka membantah mereka sendiri. Ketika ditanya, kalian mengingkari takdir? Iya. Masa manusia sudah takdirkan? Enggak mungkin, mustahil. Berarti manusia terjaga dan manusia dalam terbatas. Manusia tidak bebas. Berarti, berarti, berarti, berarti dengan akal-akalan mengingkari takdir. Kemudian kita tanya, Taib, sekarang kamu beriman atau tidak beriman bahwa Allah maha mengetahui? Saya beriman. Kamu beriman. Yakin bahwa Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh hamba tadi. Saya yakin. Berarti kamu yakin bahwa Allah sudah mengetahuinya sebelum hamba tadi berbuat. Iya saya yakin. Kalau begitu, apa yang Allah catatkan dari apa yang Allah ketahui di lahir mahfud, itu sudah diketahui oleh Allah dan kamu yakin. Iya yakin. Ya itulah ya takdir. Berarti bertentangan antara keyakinan kamu yang pertama tidak ada takdir dan keyakinan kamu yang kedua bahwa Allah Maha mengetahui. Kalau kamu mengingkari takdir konsekuensinya berarti Allah tidak tahu karena yang akan berbuat adalah hamba tadi. Ini apa itu belum tahu. Ikhwan ibn Maka dikatakan oleh Ibn Rajab berarti keyakinan mereka tentang ilmu Allah justru membantah mereka sendiri yang mengingkari takdir. Wa fi takfiri haula'i niza'un mashhurun bainal ulama dan masalah pengkafiran mereka kafir atau tidak kafirnya terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Yani kafir tidak kafirnya qadariyah. Wa amma man ankarul ilmu qadim. Adapun yang mengingkari ilmu Allah yang sudah lebih dulu ini disebutkan secara nas oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad juga dan lain-lainnya bahwa mereka kafir. Jadi yang masih mengimani tentang ilmu Allah tapi mengingkari takdir, ini diperdebatkan kafir atau tidak kafirnya. Tapi sepakat sesatnya. Kalau sesatnya sepakat, tapi kafir tidak kafirnya, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Adapun kalau mengingkari ilmu Allah, maka mereka para ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan dengan tegas dengan nas bahwa mereka kafir. Ikhwan fillah Dikatakan oleh para ulama bahwa mereka kafir wa ghairahuma demikian pula oleh para ulama yang lain dari para imam-imam kaum muslimin fa in qila faqad farraqa nabi sekarang kita masuk pada pembahasan lain Baik, sekarang Rasulullah SAW di dalam hadis Ibnu Umar yang kita baca kemarin membedakan antara Islam dengan iman. Apa perbedaannya? Hah? Apa kesimpulannya kemarin? Al-Islam itu mencakup seluruh amalan atau semua perbuatan-perbuatan dohir, semua yang tampak dan dohir yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan iman, semua keyakinan-keyakinan yang ada dalam batin, akidah. Dibedakan demikian. Berarti Islam adalah mencakup semua amalan-amalan zahir, sedangkan iman mencakup amalan-amalan batin. Rasulullah berarti membedakan. Di dalam hadis tadi, ketika ditanya oleh Jibril, mal Islam, dijawab amalan-amalan zahir, salat, puasa, haji, syahadat tentunya pertama kali. Iman, ketika ditanya mal iman, dijawab iman adalah keyakinan kepada Allah, beriman kepada Nabi, malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya, kitab-kitabnya, rasul dan seterusnya. Sedangkan yang masyhur dari madhab salaf dan ahlul hadis seluruhnya bahwa iman itu qaulun wa amal. Bahwa iman adalah qaulun wa amal. Sampai-sampai Imam Bukhari mengatakan aku memiliki guru seratus lebih. Imam-imam yang Imam Bukhari mengambil ilmu daripadanya itu seratus orang lebih syekhnya. Seluruhnya mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Seluruhnya secara sepakat ijma menyatakan bahwa iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapannya ucapan lisan dan ucapan hati. Perbuatannya perbuatan anggota badan dan perbuatan hati. Berarti iman mencakup keyakinan dalam hati, mencakup ucapan ikrar di lidah, di lisan, dan juga mencakup amalan-amalan dengan anggota badan. Ini iman. Dengan kesepakatan para ulama menyatakan demikian. Wa annal a'mal kulluha dakhilun fi musammal iman. Dan bahwasanya amalan-amalan soleh pun termasuk di dalam iman. Wa ankara salaf ala man kharrajal a'mal an il imani inkaran syadida. Bahkan para ulama salaf mengingkari orang-orang yang memisahkan amalan dari iman. Barang siapa yang menyatakan bahwa amalan soleh tidak termasuk iman atau amal perbuatan tidak termasuk iman, diingkari dengan pengingkaran yang keras oleh para ulama sejak zaman para sahabat pada tabi'in dan tabi'it tabi'in dan para ulama pengikut mereka. Di antara yang mengingkarinya dan menjadikannya pendapat itu pendapat yang muhdats, pendapat bid'ah adalah Sa'id ibn Jubair wa Maimun ibn Mihran wa Qatadah wa Ayyub as-Siqtiyani wa Ibrahim an-Nukhai wa Zuhri wa Yahya ibn Abi Kathir wa ghairihim dan lain-lain dari mereka para ulama kibar ahlul hadis semuanya menyatakan barang siapa yang mengingkari atau barang siapa yang memisahkan amalan dari iman berarti dia telah mengada-adakan ucapan muhdas, ucapan bid'ah. Bahkan Imam Sauri berkata, "Huwa ra'yun muhdas, adrakna an 'ala ghairihi." Pendapat itu pendapat bid'ah dan aku mendapati manusia, ini mendapati para ulama yang sebelumnya dari kalangan salaf, semuanya berpendapat tidak seperti itu. Artinya berpendapat bahwa amal termasuk dalam iman. Iman mencakup keyakinan, amalan, dan ucapan, tiga-tiganya. Demikian pula Al-Auza'i menyatakan kana man madha min salafi la yufarriqun atau la yufarriqu bainal iman wal amal bahwa orang-orang yang sebelum kita dari kalangan salaf semuanya tidak membedakan antara yang dalam masalah iman dan amal, tidak dibedakan antara iman dan amalan. Artinya amalan termasuk di dalam iman. Ikhwan ibn azakumullah dan masih banyak lagi hujah-hujah dan dalil-dalil para ulama karena memang ijma itu sudah hujah karena memang ada kejelasan dalam Quran dan Sunnah. Maka sepertinya ada pertentangan antara ijma ini dengan apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Islam itu amalan dohir, iman itu amalan batin. Maka dijawab, diterangkan oleh Ibn Rajab, amma wajhul jam'i baina hadan hadihin nusus adapun cara mengumpulkan mengakurkan antara dua nas ini dua dalil ini adalah bahwa iman dan Islam itu adalah dua nama yang saling mengandung yang lainnya. Iman mengandung Islam dan Islam mengandung iman. Yang kalau dia bersama-sama maknanya berbeda, kalau dia berpisah maknanya sama. Yang diistilahkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, "Idza ijtama'a aftaraq wa idza iftaraqa jika bertemu berpisah, jika berpisah bertemu. kok aneh? Iya. Ada dua kalimat yang seperti itu. Kalau bertemu, dia berpisah maknanya. Kalau bertemu lafadznya berbarengan, bersamaan, maka maknanya berbeda, berpisah. Tapi kalau berpisah lafadznya sendiri-sendiri, maka maknanya bertemu, sama maknanya. Kalau kita mengatakan ini kasihkan orang-orang mukmin, ketika diberikan dibagikan zakatnya kepada orang-orang Islam boleh nggak? Sama. Yang saya maksud muslim ya mukmin, yang saya maksud mukmin ya muslim, begitu. Karena disebut sendirian. Bagikan pada orang Islam atau bagikan pada orang yang beriman. Maka sama maknanya kalau sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita katakan orang beriman dan orang yang berislam adalah demikian-demikian. Kok dibedakan sekarang? Karena berkumpul iman dan Islam maka berarti Islam itu kepada yang dohir-dohir sudah tampak dalamnya nggak tahu. Kalau mukmin adalah orang yang iman ada dalam hatinya, maka jelas akan terbukti dalam perbuatannya. Ikhwan Nanti akan dijelaskan lagi dengan rinci oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Kita sekarang bicarakan dulu tentang masalah keyakinan tadi. Keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, keyakinan salafus saleh, keyakinan seluruh kaum muslimin sejak para sahabat, pada tabi'in, pada tabiin tabi'in dan generasi berikutnya sampai hari ini dari ahlu sunnah. Mereka semak, sepakat secara ijma bahwa amalan soleh atau amalan-amalan perbuatan termasuk dalam iman. Maka kalau amalannya baik bertambah, imannya bertambah. Kalau amalan baiknya berkurang, amalan jeleknya, amalan maksiatnya semakin banyak, maka imannya berkurang. Kan begitu. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Apa dalil-dalilnya? Apa hujah-hujah mereka? Qala di antara pendapat-pendapat para ulama tadi yang sudah disebutkan secara ijma bahwasanya mereka menyatakan amalan pun termasuk iman karena banyak ucapan-ucapan yang sangat jelas dari para salaf seperti ucapan Umar bin Abdul Aziz. Amma ba'd ketika dia menulis surat kepada anak buahnya di seluruh Amsar, di seluruh negeri-negeri. Isi suratnya, Amma ba'd, fa'inna lil imani fara'id wa syara'i' Qila faman istakmalaha, istakmal al-iman, wa man lam yastakmilha, lam yastakmilul iman. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Isi suratnya suratnya itu adalah nasihat dari khalifah kepada bawahan-bawahannya seluruhnya di seluruh negeri apa di antara nasihatnya? Amma ba'd. Ketahuilah bahwa iman memiliki kewajiban-kewajiban, memiliki konsekuensi-konsekuensi dan memiliki syariat-syariat. Barang siapa yang menyempurnakan konsekuensi-konsekuensinya, barang siapa yang menyempurnakan syariat-syariatnya, berarti dia menyempurnakan iman. Barang siapa yang tidak menyempurnakan konsekuensinya, kewajiban-kewajibannya, syariat-syariatnya, berarti dia tidak menyempurnakan iman. Perhatikan kalimat ini. Yang disebut dengan faraid dan syara'i, amal zahir atau amal batin? Amal zahir. Iya toh? Amal zahir. Berarti amal zahir pun masuk dalam iman. Iya, masuk dalam iman. Kenapa demikian? Karena disebut sendirian iman. Maka sama dengan Islam maknanya. Tidak berbeda. Demikian pula ketika disebutkan dalam Al-Quran. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا Hanya saja yang namanya orang-orang beriman adalah yang jika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, iman mereka bertambah. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan terhadap Rabb mereka, mereka bertawakal alladzina yuqimuna shalah yaitu yang mendirikan salat wa mimma razaqnahum yunfiqun yang mengeluarkan zakat dari rizki yang Allah berikan pada mereka disebutkan yang zahir atau yang batin dua-duanya keyakinan dalam hati dalam batinnya disebut wajilat kulubuhum hati mereka bergetar ini tanda iman ya. amal zahirnya juga disebut yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Dari rezeki yang Allah berikan pada mereka, mereka menginfakkannya. Ini dikatakan al-mu'minuna haqqan. Orang beriman yang sebenar-benarnya, dia sholat. Dia zakat. Dia beramal amalan zahir dan dia yakin dengan hatinya. Berarti termasuk iman adalah amalan zahir. Naam. Karena di sini disebutkan al-mu'minun saja. Sendirian tidak dibarengkan dengan Islam, maka maknanya sama dengan kalimat al-muslimun. Ikhwan ibn a'azakumullah. Di dalam dua kitab sahih disebutkan dalam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada utusan dari suku Qais eh, suku Abdi Qais apa perintah Nabi kepada mereka kepada utusan tersebut amurukum bi arba aku perintahkan kalian dengan empat perkara al iman billah pertama iman kepada Allah wa al tadruna mal imanu billah tahukah kalian apa itu iman kepada Allah syahadatu an la ilaha illallah iman kepada Allah adalah syahadat bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah wa iqamis salah mendirikan salat wa ita'iz zakah mengeluarkan zakat wa saum ramadan berpuasa di bulan ramadan wa antu'tu minal magnamil khumus dan hendaklah engkau memberikan dari bagian pampasan perang seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Yang disebutkan di sini semuanya amalan dohir, syahadat, salat, zakat, puasa, dan memberikan seperlima dari pampasan perang. Apa ini? Amalan zahir apa batin? Zahir. Padahal Rasulullah menanyakan dan hadisnya sahih di dalam Bukhari dan Muslim. Atadruna mal iman. Tahu kalian apa itu iman? Iman itu adalah engkau menegakkan salat, engkau bersahadat, engkau menegakkan salat, mengeluarkan zakat, yang disebut amalan-amalan zahir persis seperti ketika ditanya tentang mal Islam oleh Jibril dijawab al Islam an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimus salah ila akhirih. Ikhwan ibn azakumullah disinilah kita mengetahui bahwa sesungguhnya dua kalimat al-iman dengan al-islam adalah dua kalimat yang idza ijtama'a wa idza aftaraqa ijtama'. Dua kalimat yang kalau berpisah sendiri-sendiri maknanya sama bersatu, dan kalau lafadznya berbarengan bersama-sama disebut dalam satu kalimat, maka maknanya berbeda. Kalau maknanya dibedakan karena berbarengan, biasanya disebutkan bahwa Islam untuk yang bohir-bohir, sedangkan iman untuk yang batin. Tetapi kalau sendirian, Islam mengandung keimanan, kalimat iman mengandung keislaman. Maka ikhwan azakumullah berarti dua kalimat ini mirip dengan fakir dan miskin. Kalau ada seseorang berkata kepada kamu dengan bahasa Arab, waz'aha lil fuqara, bagikan untuk fuqara. Kamu bagikan kepada siapa? Fuqara saja atau fuqara dan masakin? Fuqara dan masakin sama. Ya. Demikian pula sebaliknya, kalau orang itu mengatakan waz'aha lil masakin, bagikanlah kepada masakin. Maka dibagikan kepada semua orang miskin ataupun orang fakir sama. Tetapi kalau digabungkan kedua-duanya, Sesungguhnya al-fuqara dan masakin adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Apa itu maknanya fuqara dan masakin? Maknanya orang-orang yang tidak punya sama sekali dan maknanya yang miskin adalah orang-orang yang punya tapi kurang. Dibedakan. Tetapi kalau sendiri disamakan. Ini di dalam bahasa Arab ada dua kalimat yang seperti ini. Yang kalau bersama-sama dibedakan, tapi kalau sendirian sama maknanya seperti iman dan Islam. Demikian ikhwan fillah azakumullah nanti akan kita jelaskan lebih jelas lagi insyaallah pada pelajaran yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.